Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani din wa abna'i fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang keempat Terlebih dahulu kita melanjutkan sedikit dari apa yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam rahimahullah taala terkait dengan perbedaan matla sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya perselisihan yang terjadi di kalangan ulama adalah perselisihan ijtihadiyah sebagian mereka berpendapat bahwa matla itu hanya satu sehingga siapapun yang menyaksikan hilal di muka bumi ini maka sepantasnya yang lainnya mengikutinya dan berpuasa dengannya dengan ketentuan tentunya sebagaimana yang telah kita bacakan dari faidah-faidah hadis yaitu diberitakan kepada penguasa karena ini wewenang penguasa sehingga penguasalah yang mengumumkannya. Nah, itu pendapat pertama berdalilkan dengan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang telah terdahulu. Pendapat kedua bahwasanya matla itu berbeda-beda, masing-masing wilayah memiliki matla. Sehingga dengan matla tersebut mereka berpuasa dengan puasanya sendiri di wilayah mereka masing-masing. Walaupun kenyataannya berbeda awal penetapan dari Ramadan tersebut nah maka mereka masing-masing melakukan ru'ya hilal kemudian bersandar dengan ru'yanya masing-masing sehingga pendapat yang kedua ini akan terjadi walaupun terjadi perbedaan awal puasa ataupun penegakan Idul Fitr, maka itu tidak menjadi masalah. Karena memang demikian kandungan dari dalil-dalil menurut pendapat kedua ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Quraib kisah Quraib yang datang ke negeri Syam Kemudian beliau menyaksikan hilal di malam Jumat sehingga pemerintah atau penguasa di negeri Syam mengumumkan pada masyarakat untuk berpuasa di hari Jumat. Ketika beliau di akhir bulan kembali ke Madinah, maka beliau bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepada beliau tentang hilal. Mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian ahlu Syam melihat hilal? Maka sahabat Quraib radhiyallahu taala anhu memberitakan kepada Ibnu Abbas bahwa kami melihatnya ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami melihatnya di malam Jumat maka Ibnu Abbas mengatakan adapun kami lakinna ra'ainahu lailatas sabt kami melihatnya di malam Sabtu Kemudian beliau mengatakan fala nazalu nasumu hatta nukammil atau hatta nukmila 30 au narahu Kami akan terus berpuasa hingga kami menyempurnakan 30 bulan Syaban atau kami melihatnya yakni melihat hilal awal dari bulan Syawal Fakultu maka sahabat Quraib mengatakan awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi Tidakkah kita mencukupkan dengan ru'yanya Muawiyah di Syam yakni pemerintah Syam adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu Tidakkah kita mencukupkan dengan ru'ya beliau dan puasanya di hari Jumat? Faqala la, maka dijawab oleh sahabat Ibn Abbas, tidak. Hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Nah, maka di sini dalil hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dijadikan dalil oleh para a'immah Ya, dari pendapat yang kedua bahwasanya kenyataan bahwa sahabat di Syam dan sahabat di Madinah berbeda di dalam memulai puasanya. Nah, di Syam melihat hilal di awal uh, di malam Jumat, di hari Jumat. Adapun penduduk Madinah melihatnya di malam Sabtu. Sehingga berpuasa awal puasanya adalah di malam Sabtu. Nah, maka di sini sangat jelas bahwa terjadi perbedaan ru'ya, ya, perbedaan matlak. Nah, antara negeri Syam dengan negeri Madinah. Dan di dalam riwayat ini masing-masing menyatakan lakinna ra'ainahu. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan kami melihatnya di malam Sabtu. Jadi bukan bukan penggenapan. Syaban menjadi 30, tapi melihat. Begitu pula sahabat Quraib ra'ainahu Lailatul jum'ah. Kami melihatnya di malam Jumat. Jadi sama-sama ru'ya dan sama-sama melihat. Ya, maka dijadikan pendalilan di sini kenyataan bahwa masing-masing negeri yang berbeda matlaknya ya masing-masing memiliki matlak dan perbedaan mengawali puasa itu tidak menjadi permasalahan. Barakallahu fikum. Naam. Ini dua pendapat ijtihadiyah yang harus diakui semenjak dulu terjadi perselisihan di kalangan ulama. Di zaman sahabat dan sampai hari ini. Maka tidak bisa dengan permasalahan ini terjadi menjadi sebab perpecahan ya atau perdebatan yang mengeraskan memecahkan hati barakallahu fikum ini masalah ijtihadiyah yang mu'tabarah yang diakui dan dianggap oleh para ulama oleh karena itu di sini Syekh Abdul Ali Basam menukilkan fatwa dari kumpulan para ulama besar baik di Saudiah ataupun di Makkah bahwasanya ini permasalahan ijtihadiyah yang ma'rufah yang mu'tabarah yang diakui barakallahu fikum di kalangan kaum muslimin semenjak dulu. Nah, akan tetapi uh, pendapat dari para kibar ulama Imam Al Albani ya Syekh bin Baz dan yang lainnya rahimahumullah pendapat yang lebih baik adalah pendapat yang pertama tentunya jika itu bisa diwujudkan. Ya. Dan itu bisa terwujudkan dengan kalau pimpinannya itu satu. Khilafahnya al-uzmah. Ya, satu kepemimpinan di seluruh dunia. Maka itu bisa untuk terwujudkan siapapun yang melihat hilal di satu tempat dan orangnya terpercaya adil maka diterima kemudian penguasa bisa mengumumkan di seluruh dunia untuk berpuasa dengan mengikuti ya ru'ya hilal tersebut. Nah, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Sahih eh, Fiqh Sunnah Said Sabiq rahimahumullah. Nah, akan tetapi Syekh al Albani berpendapat dengan itu, beliau memberi catatan ya bahwa dengan keadaan sementara waktu ini hal itu belum bisa terwujudkan karena masing-masing wilayah punya pemimpin ya belum ada khilafatul uzma maka wajib bagi seluruh kaum muslimin mengikuti penguasanya pemerintahnya di masing-masing wilayahnya mengikuti penguasanya di masing-masing wilayahnya Ya, jangan dia berijtihad sendiri, berpuasa sendiri, menyelisihi puasanya pemerintah atau jamaahnya kaum muslimin. Ya, karena terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa puasa itu adalah yauma yasumun nas wal fitr yauma yuftirun nas. Puasa itu adalah hari di mana manusia seluruhnya berpuasa dan berbuka itu adalah hari di mana seluruh manusia berbuka, yakni jamaah. Tentunya dalam hal ini adalah pemerintah, manusia, jamaah itu bersama dengan penguasa. Maka demikian barakallahu fikum yang sahih, yang muhakkak dari para ulama sunnah <coughs> untuk kita beramal di dalam permasalahan ini. Sehingga tidak pantas ya seorang muslim sunni salafi ya untuk menyempal sendiri dalam melaksanakan awal dari puasa Ramadan ataupun lebih-lebih Idul Fitr. Ya, menegakkan sendiri dan menyelisihi penguasanya, menyelisihi jamaah manusia. Itu tidak pantas para dan ini menyelisihi dari fatwa para a'immah yang muhakkikun yang mentahkik dalam permasalahan ini yang menelitinya dan berulang-ulang tahun demi tahun terus menerus barakallahu fikum dan itulah kesimpulan yang terkuat ya yaitu mengikuti penguasanya di wilayahnya masing-masing. Naam. Sekarang pertanyaannya muncul pertanyaan bagaimana kalau penguasanya tidak melakukan ru'yah hilal penguasanya melakukan ru'ya dengan cara falakiyah, tidak ru'ya tapi ilmu hisab. Ya. Jawabannya kalau yang dilakukan oleh penguasa itu adalah hisab murni, tidak ada ru'ya dan di negeri kita alhamdulillah tidak demikian. Di Indonesia dengan terang-terang dan jelas-jelas penguasa mengutus ya utusannya masing-masing untuk ru'yah di berbagai wilayah. Ru'yah dengan alat ya, tidak murni bersandar dengan hisap Ya. Sebagian mengatakan menggabungkannya antara ru'yah hilal, ah, ru'yah basoria ru'yah dengan mata atau dengan alat digabungkan dengan ilmu hisap ilmu perbintangan. Ya, walhasil barakallahu fikum yang kita bahas adalah yang dibahas oleh para ulama jika ruyanya itu murni hisap, Jika ruyanya murni hisap, tidak ada ruya ya hisap. apakah kita mengikuti negeri tersebut? Ya, dalam keadaan itu disepakati ulama bid'ah. Nah, dan menyelisihi syariat Islam. Karena Al-Quran memerintahkan ru'ya dengan basaria, Hadis juga demikian. Bukan dengan ilmu perhitungan. Hisab. Ya. Dengan ru'ya. Kalau melihat berpuasa. Kalau tidak melihat sempurnakan syaban menjadi 30. Maka barakallahu fikum para ulama memberikan jawaban bahwa pertama ru'ya dengan hisab murni itu adalah bid'ah ya menyelisih syariat Islam. Yang kedua, bagi kaum muslimin Naam. Sebagian ulama memberi jawaban bahwa kalau hisapnya seperti itu, ru'yanya hisap murni maka kita berpuasa dengan mengikuti ru'ya hilal yang terdekat dari wilayah kita. Ya, tetangga kita yang melakukan ru'ya dengan apa basoriyah ya dengan ru'ya pandangan baik dengan mata atau alat <clears throat> kita mengikutinya ya dan kita berpuasa dengan sembunyi-sembunyi tidak membuat keonaran tidak menampakkannya menyelisihi penguasanya ya barakallahu fikum maka kita berpuasa dengan mengikuti ruya hilal basoriyah. Enam. Demikian barakallahu fikum dan <clears throat> di sini ada pertanyaan yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Ali Basam ya terkait dengan uh, kaum muslimin di Singapura. Ya, ini pernah saya nukilkan kepada kita semua Nah, yaitu uh, penduduk Singapura ya melayangkan pertanyaan kepada Majma' Fikih Islami, kumpulan para ulama di Mekah ya yang dikenal dengan Majma' Al-Fiqh Islami. Ya, semacam dewan lajna perkumpulan ulama seperti lajna daimah di uh, Arab Saudi, di ibu kota Arab Saudi yakni di di Riyadh. Nah, maka di Mekah juga memiliki ya dewan fatwa para ulama yang disebut dengan Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Nah, kepada Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami pernah dilontarkan pertanyaan ya dari Singapura, penduduk kaum muslimin di Singapura. Nah, yaitu bahwa uh, penduduk Singapura menetapkan awal dan akhir daripada Ramadan itu dengan hisab al-falaki. Ya, hisab al-falaki, yakni dengan ilmu hisab, bukan dengan ru'yah hilal basariyah. Naam, dengan alasan bahwa ya kalau melakukan ru'yah basariyah itu selalu terhijabi, selalu tertutup ya oleh awan, mendung atau yang lainnya. Maka dengan sebab itu mereka tidak memakai ru'ya basoria tetapi memakai ilmu hisab. Naam, memakai ilmu hisab. Maka dijawab oleh Majmal Fikir Islami untuk mengikuti eh, negeri yang melakukan ru'ya Hilal Al-Basriyah. enam Ya, untuk mengikuti negeri yang melakukan ru'ya dengan ru'ya Hilal Al-Basriyah. enam Dengan di sini disebutkan ayat khudu biman nabihi min minal biladil islamiyyah allati ta'tamidu ala ru'yatil basariyyati tilil hilal dunal hisab bi ayyi syaklin minal ashkal amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30 Nah, maka para ulama memerintahkan kaum muslimun ya untuk mengambil kepada orang yang mereka percaya dari negeri-negeri tetangganya <clears throat> yang bersandar dengan ru'ya basoria al-hilal. Ya, dengan ru'ya yang menggunakan pandangan untuk melihat hilal dunal hisab bukan ru'ya hisab bi ayyi syaklin minal ashkal bagaimanapun bentuknya ya dan ini dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW alaihi wasallam sumu liru'yatihi berpuasalah untuk melihat bulan wa karena melihat bulan berbukalah karena melihat bulan bukan karena menghisap bukan karena apa menghisap tapi karena melihat kalau kabur tertutupi maka sempurnakanlah bulan Syaban menjadi 30. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Ya, jawaban dari Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Nah, jika suatu penduduk negeri melakukan ru'yah murni dengan hisab, maka kita tidak mengikuti hal yang demikian, tapi kita juga tidak membuat perpecahan, keributan, akan tetapi kita berpuasa dengan sembunyi-sembunyi diam-diam mengikuti negeri tetangga kita yang berpegang atau melakukan ru'ya dengan uh, eh, basoriyah, dengan pandangan bukan dengan hisab. Naam. Demikian. Adapun di negeri kita ya kita berpegang dengan zahir dari apa yang kita saksikan ya walaupun di sana ada eh, pembicaraan-pembicaraan uh, bahwa menggabungkan dengan hisab Nah, akan tetapi yang kita lihat adalah secara nyata pemerintah kita melakukan ruya al basoriyah ruya pandangan dengan mengutus ya berbagai eh, petugas-petugas uh, untuk melakukan ruya tersebut di wilayah-wilayah yang ada. Nah, <clears throat> maka kita mengikuti puasa pemerintah kita dalam mengawali Ramadan dan juga dalam mengawali al-fitr yaitu Syawal. Naam, untuk menjaga persatuan yang kedua, yang pertama adalah naam ini adalah permasalahan uh, khilaf ya. Baik yang berpendapat dengan satu matla atau perbedaan matla perselisihan itu ya para ulama pun mengarahkan kita untuk mengikuti apa Eh, penguasanya. Sebagaimana, sebagaimana Imam Al Albani rahimahullah yang berpendapat dengan satu matlah. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullah Ibn Uthimin ya, akan tetapi mereka menasihatkan untuk tetap ya berpuasa bersama penguasanya. Nah, demikian barakallahu fikum. <clears throat> Selanjutnya kita Beralih kepada hadis yang keempat Nah, saya sudah bacakan syarah hadis keempat atau belum? Sudah? Nah, hadis keempat saya bacakan kembali. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala jadi hadis ketiga dan keempat sama-sama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma hadis yang keempat kata beliau an nasu al hilal fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sawma wa amara an-nasa bi siyamihi rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Ibnu Hibban wal Hakim jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, manusia saling melihat hilal dan aku beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya dan beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan kesimpulan dari hadis ini berkata Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala yang pertama jawazul iktifa bi syahadatil wahid al-adli fi thubuti hilal Ramadan. Bahwa boleh mencukupkan dengan satu saksi yang adil dalam menetapkan hilal Ramadan. Nah, karena Abdullah bin Umar sendiri dalam mempersaksikannya di hadapan Rasulullah SAW. Yang kedua, anna imam al-muslimin huwa alladhi yaji'ul i'lan bisyam min jihatihi. Bahwa pimpinannya kaum muslimin, pemerintah, dialah yang mengumumkan puasa ya untuk kaum muslimin. Nah, ini yang kedua ya. Kenapa? Karena jelas bahwa sahabat Ibnu Umar datang kepada Rasulullah sebagai pemimpin. Ya. Sehingga Rasulullah mengumumkannya. Nah, maka sepantasnya ya, seorang yang menyaksikan itu datang ke penguasa untuk kemudian penguasa mengumumkan puasa dari sisi mereka. Yang ketiga, yustahabbu lil Islam an ayyatarau al-hilal lailata 30 min syahr disunnahkan bagi kaum muslimin untuk saling melihat hilal di malam ke-30 dari bulan di setiap bulannya dalam hal ini bulan Syaban ya untuk persiapan Ramadan. Yang keempat yang bagi liman ra'ahu an yukhbiral imam au naibahu bi ru'yatihi. Sepantasnya bagi orang yang uh, melihatnya untuk memberitakan penguasa atau wakil penguasa untuk me, mengumumkan kepada manusia. Nah, jadi ini empat faedah barakallahu fikum dari hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima ya berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa ani bani Abbas radhiyallahu taala anhuma anna arabiyan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan rawahul khamsatu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i irsalahu. Hadis yang kelima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa salah seorang dari Arabi Arab pedalaman datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia berkata, aku melihat hilal. Jadi ada seorang Arab Badui, ya dia datang kepada Rasulullah dan mempersaksikan bahwa aku melihat hilal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apakah engkau mempersaksikan la ilaha illallah? Orang itu menjawab, naam. Apakah engkau mempersaksikan bahwa anna Muhammad dan Rasulullah? Bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Orang itu menjawab, naam. Kala lalu Rasulullah bersabda, "Fa'adzin fin nasi ya Bilal." Azankanlah umumkan kepada manusia wahai Bilal, ayyasumu yasumu ghadan agar manusia berpuasa besok. Nah, hadis ini diriwayatkan yang lima Ahmad Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan dirojihkan oleh Imam An-Nasai yaitu mursalnya. Imam An-Nasai merojihkan hadis ini hadis yang mursal tetapi Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban ya mensahihkannya Naam berkata Syarih rahimahullah secara singkat dari mufradat hadis ini Arabi adalah Arab pedalaman Badui kemudian hilal hilalnya Ramadan fa'adzin yakni a'lin umumkan kepada manusia ayyasumu godan ay hataru yatil hilal untuk berpuasa besoknya ya di pagi hari yakni setelah terbitnya al-fajar as-sadiq. Kemudian pembahasan hadis ini sebagaimana yang kita dengarkan dari nukilan Ibnu Hajar rahimahullah bahwa ada perselisihan ya sahih dan dhaifnya hadis ini. Kita bacakan secara singkat Hadis ini kata beliau akhrajahu aidan ad-Daruqutni wal Baihaqi dikerualkan juga oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi selain imam yang lima tadi. Ya, berarti banyak yang mengeluarkan hadis ini. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Baihaqi. Wa huwa min hadis Simak an Ikrimah an Ibnu Abbas. Hadis ini sanatnya adalah dari Simak Ibnu Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala Tirmidzi hadis Ibnu Abbas fihi ikhtilaf. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini terdapat padanya perselisihan. Ya. Wa aktsaru ashabu wa aktsaru ashabi simak yar yar yarwunahu anhu an ikrima anin anin nabi sallallahu alaihi wasallam mursala kebanyakan ya kata Imam Tirmidzi kebanyakan sahabat-sahabat simak Maksudnya teman-temannya Simak bin Harb. Simak bin, Simak bin Harb ini ya tabi'in, muridnya sahabat Ibnu Abbas. Ya, tentunya Ibnu Abbas memiliki banyak murid-murid. Ya, di antaranya Simak. Akan tetapi murid-murid yang lainnya dari teman-teman Simak ibni Harb ini rahimahullah tidak meriwayatkan dari Ibnu Ab dari Ikrimah ya la naam eh, yarwunahu yarwunahu anhu jadi simak apa teman-teman simak meriwayatkannya dari simak dari Ikrimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tidak ada Ibnu Abbas berarti mursal nah, sini perbedaannya ya simak bin Har meriwayatkannya mausul bersambung sanatnya teman-temannya yang lain ya yang banyak itu meriwayatkannya mursal tidak menyebutkan Ibnu Abbas tapi dari Ikrimah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala al-musannif fi talkhisil habir berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya yang lain Talkhisul Habir qala Tirmidzi berkata Imam Tirmidzi rawa mursalan. Imam apa dia yakni Simak bin Harb meriwayatkan mursal kata Imam At-Tirmidzi dengan cara mursal. Wa nasai dan Imam nasai mengatakan innahu aula bis sawab dan ini yang lebih benar yakni hadis ini mursal. Wasimak simak idza tafarrada bi aslin lam yakun hujjatan. Nah, kemudian kesimpulan dari Imam An-Nasai rahimahullah bahwa Simak ibni Harb apabila dia menyendiri dari teman-temannya maka lam yakun hujatan Dia tidak bisa menjadi hujjah. Berarti kesimpulannya di sisi Imam An-Nasai, di sisi Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang lemah ya karena sebab Simak bin Harb menyendiri dari teman-temannya dan dihukumi kesendirian beliau itu tidak bisa menjadi hujah. Dan ini yang lebih nampak yang diikuti oleh Asy-Syari rahimahullah Syekh Abdul Qadir ya sebagaimana kebiasaan beliau. Ketika hadisnya lemah maka tidak memberi faidah hadis apapun. Nah, barakallahu fikum. Uh, walhasil jika hadis ini doaif maka hadis yang sebelumnya adalah sahih ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang mempersaksikan sendiri dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil barakallahu fikum hadis yang keempat ini sebagian ulama mensahihkan karena di sana ya ada pembahasan ziyadatu fiqh namanya tambahan orang yang terpercaya. Jadi tidak mesti ketika seseorang ketika dia terpercaya diselisihi oleh banyak teman-temannya itu tidak mutlak bahwa beritanya itu lemah ya tapi jalan yang pertama dikompromikan ya kalau dia beritanya itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalil-dalil yang lain maka diterima menjadi tambahan fikoh, ya ada namanya ziyadatul fikoh, barakallahu fikum maka sebagian ulama ya mensohhikan hadis ini. Walhasil barakallahu fikum terlepas dari sahih atau dhaifnya makna hadis ini benar ya dikuatkan oleh hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang telah kita bacakan pada hadis yang keempat ya. Naam. Barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada hadis yang keenam. Nah, terkait dengan uh, tabi itu niat mempermalamkan niat ya sebelum kita berpuasa puasa yang wajib ya yaitu puasa Ramadan. Wajib mempermalamkan niat. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akhiri dengan kafarah majelis. Lebih saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, fadal. Nah. Nah. Nah. Terkadang kita kita dalam penentuan satu Syawal. Ngelsi. Nah. Maksudnya di awal puasa dia ikuti pemerintah. Di Syawal dia menyelisih idnya. Nah, itu lebih lebih lebih parah. Nah, mestinya Aiyah puasanya. Maksudnya dia puasa tetap berpuasa. Ya berarti dia tetap berpuasa. Maksudnya puasa sembunyi-sembunyi. Tapi idnya bersama pemerintah. Nah, uh, walhasil ini perselisihan ya terkait dengan puasa sembunyi-sembunyi itu perselisihan di kalangan madhab. Ya, madhab Syafi'i rahimahullah membolehkan ya berpuasa sembunyi-sembunyi tidak menampakkannya. Jadi misalnya awal Ramadan ya pemerintah berpuasa di hari Jumat misalnya. Dia berkeyakinan negeri yang lain dengan pendapat yang lain telah melihat di hari Kamis. Sementara pemerintah puasanya di hari Jumat. Maka dia puasa sembunyi-sembunyi di hari Kamis karena dia berkeyakinan bahwa hilal sudah dilihat di tempat lain dengan keyakinan bahwa matlaknya satu. Apalagi kalau kita berpegang dengan jarak tadi kan. Di bawah 2226. Misalnya Kendari dengan Makassar. Ya, Kendari kita belum melihat, Makassar sudah melihat di hari Kamis. Sementara kita di sini di hari Jumat puasa pemerintahnya. Nah, maka ada yang berpegang dengan itu sehingga dia berpuasa sembunyi-sembunyi di hari Kamis. Karena sudah dilihat ru'yah, hilal dan yang melihatnya orang banyak adil. Ya, sebagian madhab membolehkan. Ya, seperti madhab Syafi'iyah rahimahumullah itu membolehkan sembunyi-sembunyi dan tidak me, me, apa namanya mempublikasikan ya untuk dirinya sendiri dia berpuasa barakallahu tetapi pendapat yang lebih kuat Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dan ditahkik oleh para ulama kita di zaman sekarang, ya, apalagi di zaman sekarang, itu mengikuti penguasanya. Karena ini amalan jamaiyah, sifatnya amalan jamaiyah, bukan amalan individu-individu. Puasa beridul fitri ini amalan jamaah. Ya. Bukan amalan individu-individu. Maka hadis Aisyah dalam Bukhari Muslim ya saum yauma yasumun nas wal fitr yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas ini menunjukkan bahwa kita berpuasa, bersyawal, berfitr, beralha itu dengan penguasanya. Karena tidak mungkin kalau dikatakan jamaah manusia, tidak mungkin individu-individu, tidak mungkin. Ya. Manusia itu tanpa ada pemimpin tidak akan bisa bersatu. Tanpa ada pemimpin yang mengendalikannya, hampir kita mengatakan mustahil untuk bisa bersepakat. Ya. Bersama-sama semua berpuasa atau beridul fitr. Coba bayangkan ya, ini logis sekali. Kalau tidak ada penguasa, masing-masing manusia meruya akan terjadi Idul Idul Idul Fitr mungkin bisa sepekan berturut-turut. Hah? Iya kan? Karena banyaknya perselisihan manusia ini, perbedaan keyakinan, prinsip, manhaj. Maka dengan ketika disebutkan puasa adalah puasanya seluruh manusia, berid adalah idnya seluruh manusia, beradah adalah adah seluruh bersama seluruh manusia, Pasti yang dimaksud adalah di bawah penguasanya. Ini hadis ya. Sehingga para ulama mengarahkan hadis ini adalah menjadi solusi bagi perselisihan-perselisihan yang ada ya dalam berpuasa atau dalam mengawali Idul Fitr, yaitu ikuti penguasanya. Dan itu fatwa Imam Al Albani rahimahullah. Ya, silahkan baca di di di Tamamul Mindah ta'liq beliau terhadap kitab Fikus Sunnah Said Sabiq. Ya, dan saya baru baru memurojaahnya alhamdulillah. Ya, kembali uh, saya membaca fatwa Syekh Albani tersebut. Demikian. Dalam keadaan beliau berpendapat satu matla. Tapi di akhir beliau nasihatkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti penguasanya di negerinya masing-masing. Bahkan beliau mengingatkan jangan menyelisihi penguasanya. Ya, jangan dia hidup di Indonesia dia ikuti penguasanya Saudi. Nah, ini dulu pernah dan kita lakukan dan saya sendiri melakukannya. Ya, itu dulu barakallahu fikum. Dan ilmu adalah orang bisa berubah dari satu pendapat ke pendapat yang lain dengan penelitian dengan murojaah ya, dengan membaca. Ya, barakallahu fikum. Maka demikian. Ya, yang ditahkik wallahu alam dan yang saya anggap yang sudah fatwa yang paling terkuat terkait dengan masalah ini kaum muslimun berpuasa dengan mengikuti pemerintahnya selesai beridul fitri mengikuti pemerintahnya selesai itu tugas mereka ini amalan jamaiyah bukan amalan sendiri-sendiri maka kewajiban tanggung jawab ada di tangan pemerintah dalam hal Ramadan, dalam hal Idul Fitri, dalam hal Idul Adha. Barakallahu fikum. Ya, kecuali dengan apa yang saya sebutkan tadi. Secara khusus, kalau murni sebuah negara pemerintahnya memakai ilmu hisap murni. Contohnya seperti Muhammadiyah. Ya, saya saya menyinggung ini karena Muhammadiyah bukan apa dia swasta ya, bukan pemerintah. Maka saya sebutkan ini. Muhammadiyah murni berpegang dengan ilmu falak, ilmu hisab. Ya, kalau fatwa dari Majma' Fikih Islami tadi, pembesar ulama di Mekkah, pertanyaan dari Singapura itu bukan murni ya. Mereka ketika terhijabi, nah, mereka tetap ruya tapi ada keyakinannya kalau tidak dilihat mendung atau apa, mereka kembali ke hisap. Tetap diberi jawaban, jangan ikuti. Ikuti negeri tetangga yang terpercaya, tapi jangan bikin keonaran. Nah bagaimana kalau pertanyaannya itu murni hisap? Seperti Muhammadiyah. Bukan melakukan ru'ya pandangan dulu, nanti kalau terjadi kabut, terhijabi, baru pakai hisap, tidak. Dari awal Muhammadiyah pakai hisap murni. Ya subhanallah. Dan ini dibantah ya. Apa Hatta orang NU pun membantah. Ya, para tokoh-tokoh NU itu membantah ini. Ya, dalam debat-debat mereka, diskusi-diskusi mereka membantah dan masya Allah yang saya dengarkan itu bantahannya sangat kuat ya dan itu pendapat ahlu sunnati wal jamaah Nah, jadi sepakat ulama sebagaimana dinukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ru'ya dengan hisab itu bid'ah. Menyelisih syariat. Maka jangan diikuti. Kalau murni hisab seperti itu, tapi jangan membuat perpecahan. Sekali lagi, apalagi adapun di negeri kita, alhamdulillah melakukan apa? Ru'ya. Ru'ya. Ya, Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan ucapan yang mencampurkan dengan hisab, wallahu alam, ketika saya membaca keterangan uh, Syekh Abdullah Ali Bassam yang menyebutkan matla dengan jarak sekian, ya ini kan penelitian. Ya. Ini tidak bisa dikatakan ini hisab. Penetapan jarak ini dikatakan hisab. Dari satu sisi benar hisab, tapi ini penelitian bahwa uh, uh, bulan yang muncul ya dianggap bersamaan dengan penelitian jarak sekian 2226 ini muncul bersamaan terlihat bersamaan dari jarak sekian ya bisa terlihat hilal itu secara bersamaan adapun lebih dari itu maka sudah terjadi perbedaan tidak bisa lagi dalam satu waktu mereka sama melihat bulan tersebut, hilal tersebut. Ya. Itu penelitian barakallahu fikum dan itu apa kita terima ya, tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu alam bisawab beda dengan ilmu al-falak yang dimaksud yang memang tidak melakukan ruya sama sekali. Ya. Demikian wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.